الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهدي بعض وصحبه وفاه أحييكم بالتحية الإسلامية تحيات طيبات مباركة تحية النبي تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita dalam majelis yang indah yang semoga adalah taman di antara teman-teman surga dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini menjadi pemudah dan pembuka jalan yang lama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan takzim kami untuk para sesepuh masyarakat Indonesia di London dan sekitarnya pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika suara kurang terdengar di telinga serak-serak bahasa ya. mudah-mudahan tetap bisa kemudian kita ambil manfaat dari apa yang kita perbincangkan insya Allah ini rangkaian keempat dari empat perjumpaan yang kita rencanakan untuk membahas tentang takwa setelah pada perjumpaan pertama kita membahas membangun takwa dengan ibadah lalu kita membahas di perjumpaan kedua membangun takwa dengan kebersamaan. Lalu di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas membangun takwa dengan tafakur. Maka kesempatan keempat ini kita insya Allah akan membicarakan tentang membangun takwa. Maaf, takwa sebagai senjata kita. Kenapa takwa harus menjadi senjata kita? Karena ketika kita memulai Ramadan, kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Lalu kita menjalani puasa ini supaya menjadi orang-orang bertakwa. Sedangkan di bulan Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin." Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga dia itu terpimpin di neraka dan dibelenggu setan-setan. Maka pemahaman kita terhadap hadis ini terang, jelas apa yang akan terjadi pada malam Idul Fitri. Apa boleh terjadi pada malam Idul Fitri. Siapa yang paling berbahagia kalau Idul Fitri tiba? Siapa? Siapa? Kenapa? dalam dunia lepas Iya orang bertakwa bahagia juga Berhasil mentaati Allah Tapi bahagianya bahagia bahagia Yang ada sembuh-sembuhnya gitu Karena ditinggalkan oleh Ramadan Yang begitu indah Ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu luas kesempatan untuk diampuni ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu luas kesempatan untuk mendapatkan ganjaran besar ditinggalkan oleh Ramadan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih bernilai daripada seribu bulan ada bahagia, tetapi ada sedih-sedih sendu yang pasti terasa. Itu ciri iman dan takwanya. Tetapi kalau setan, setan bahagia, sangat bahagia. Hore, belum lepas. Maka kita sering mendapati lepas dari Ramadan itu ada sifat-sifat setan yang kita yang kadang-kadang juga terasa hore, belum lepas. Kita Ramadan ini dipilih oleh Allah untuk menjadi takwa maka semoga takwa itu menjadi bekal kita untuk berhadapan dengan syaitan itu yang adalah musuh kita yang nyata selama 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi sampai si syaitan dibangun lagi inilah Pernah hamba kita menghasilkan takwa Dan takwa itu menjadi senjata kita Allah mengatakan Inna syaitan lakum aduun Fattakhiduhu aduun Bahasanya kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Syaitan itu bagi kalian adalah musuh Maka jadikanlah dia sebagai musuh Kita hidup di dunia bukan hanya untuk berteman Kita hidup di dunia bukan hanya untuk bermesra-mesra. Kita hidup di dunia bukan untuk menjalin hubungan akrab-akrab saja. Kita hidup di dunia juga untuk bermusuhan. Dan kata bermusuhan itu aduun dan segala derivatnya dalam Al-Quran al Karim itu terulang 83 kali. 83 kali Allah menegaskan kita ini punya musuh dan musuh kita yang paling nyata adalah inna syaitan adalah aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian lakum kata Allah bagi kalian bukan buat hewan ternak bukan buat hewan peliharaan bukan buat semut-semut kecil bukan buat burung-burung yang terbang bukan syaitan itu lakum bagi kalian dia adalah musuh maka jadikan oleh kalian syaitan itu sebagai musuh jadikan dia musuh jangan jadikan dia kawan Dia tahu ucapan paling jelek paling paling menusuk hati adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan engkau menjadi musuh setan di keramaian, tapi menjadi kawan akrabnya kalau sedang sendiri. Jangan engkau menjadi musuh setan di keramaian kelihatannya ketika sedang bersama-sama orang kita mengatakan setan itu musuh. Tetapi kemudian ketika sedang bersendiri, kita menjadi kawan akrabnya, kita menjadi teman besarnya maka untuk itu kita harus mengenali musuh kita yang satu ini dengan takwa kita dan takwa itu menjadi bekal kita menghadapinya Allah berfirman di surah Al-Anfal ittaqullaha yaj'al lakum furqana Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan karuniakan kepada kalian furqan Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka senjata paling hebat yang Allah akan karuniakan kepada kalian adalah furqan, sesuatu di dalam hati yang membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang patut, mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang hina, mana yang mulia, mana yang besar. Lalu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kemudian mengambil pilihan bidang terbaiknya. takulah ya lakum furqanan dan orang yang memiliki furqan ini adalah orang yang paling dimusuhi syaitan, yang paling berat dilawan oleh setan karena dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Mana yang hak, mana yang batin. Dia bisa kemudian mengarahkan wajahnya, mengarahkan ibadahnya, mengarahkan seluruh amal perbuatannya, mengarahkan seluruh gerak hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata sehingga kemudian dia termasuk yang ditolong oleh Allah sebagaimana dikatakan illa ibadah kami kata semua anak Adam itu pasti bisa saya sesatkan ya Allah pasti bisa saya gelincirkan ya Allah pasti bisa saya jerumuskan ya Allah kecuali hamba-hambamu yang kau karuniakan kepada mereka keikhlasan karena mereka punya takwa karena mereka punya furqan yang membedakan yang hak dan yang batin karena mereka kemudian telah berakrab mesra denganmu ya Allah lalu engkau ya Allah menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Dia yang telah membangun takwanya dengan ibadah Maka Allah mencintainya Lalu Allah menjadi matanya Allah menjadi telinganya Allah menjadi lisannya Allah menjadi tangannya Allah menjadi kakinya Dengan itu dia lakukan semuanya Terpancar darinya Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terpancar darinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terpancar darinya cinta Allah subhanahu wa ta'ala Dia menjadi alatnya Allah Untuk menebarkan cintanya di muka bumi dia sudah membangun takwa dengan kebersamaan maka dia terjaga. Dia dalam kumpulan, maka syaitan tidak bisa menjerumuskannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasihan, kasihan, domba yang terlepas dari kawanannya karena dia mudah untuk diterkam oleh serigala. Kasihan, kasihan domba yang lepas dari kumpulannya karena dia akan diterkam oleh serigala. Kasihan, kasihan manusia yang terlepas dari kumpulan orang-orang benar, terlepas dari kumpulan orang-orang baik, terlepas dari kumpulan orang-orang yang bisa saling menasihati dan saling menguatkan, karena mereka akan mudah untuk dijatuhkan oleh syaitan. Kita sudah membangun takwa dalam kebersamaan. Dan ajaib lagi, hebat lagi orang yang sudah membangun takwa dengan tafakur, tafakur, tafakur, dia renungkan, dia renungkan, dia renungkan hidupnya. Ditimbang-timbang apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok Lihat akhir yang begitu panjang, abadi, kekal. Dan hanya ada dua pilihan, tidak ada jalan ketiga. Saudara atau neraka. Sementara hidup dunianya begitu sempit, sesat, sebentar saja. Dia sedang dan permainan, seperti dikatakan oleh terjemah yang dibacakan oleh kita. La'ibun wa lahwun. Kita dengan keesokan-keesokan besar itu. Takwa terbangun dengan ibadah, takwa terbangun dengan kebersamaan, takwa terbangun dengan tafakur kita. Lalu Allah mengaruniakan kepada kita furqan. Furqan itu satu karena ilmu. Lahirnya kita furqan, kita terbedakan di sana. Oh ini hak, ini batil. Kenapa? Kemarin sudah ngaji, saya ngerti. Yang ini haram, yang ini halal. Kemarin sudah ngerti, yang ini boleh, yang ini tidak. Kemarin sudah ngaji, saya ngerti tetapi di luar itu ada kekuatan yang lebih dalam yang disebut sebagai furqan itu di dalam hati kemampuan untuk kemudian memilih yang halal, yang kemudian yang baik, yang toyib, yang hak, yang benar, yang terpuji, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di kehidupan ini. Memilih untuk bisa menyampaikan kepada orang tanpa rasa keberatan. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut karena saya adalah seorang muslim. Mohon maaf saya tidak bisa turun karena saya harus menjaga agama saya. Dengan kalimat yang indah, tanpa melukai perasaan, tanpa menyinggung hati. Furqan. Dan Furqan itu puncaknya betapa pekanya sebuah hati. Kita pernah mendengar cerita tentang Imam Asyafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berjalan kaki ibu, berjalan kaki bapak-bapak dari Mesir. karena gara berkendaraan dengan untanya. Berlelah-lelah dia hanya membawa bekal dari Mesir berupa air dan kurma. Di sepanjang perjalanan, Imam Syafi'i ketika dijamu orang, betapa berhati-hati beliau. Tidak sembarangan menerima jamuan. Sampai di Makkah, beliau dijamu oleh seseorang. Makanan itu sangat lezat. Makanan itu sangat menggoda hati beliau. Betapa sangat ingin beliau menikmatinya. Ketika berjalan dari Mesir hanya memakan kurma dan air. Ya, itu terasa begitu indah, terasa begitu megah, terasa begitu mewah, terasa begitu sangat bernafsu dia untuk memakan. Tapi justru karena itu, beliau kemudian mengatakan mohon maaf, saya sepanjang perjalanan ini kemudian bernadar untuk tidak merepotkan orang wahai Bapak maka bolehkah saya kali ini tidak menerima jamuan Bapak tapi saya yang menjamu Bapak dengan kurma dan air yang saya bawa Imam Asyafi'i dijamu demikian rupa dia kemudian mengatakan mohon maaf bapak bolehkah saya yang menjamu bukan anda yang menjamu kali ini saja saya mohon mudah-mudahan kesempatan lain saya bisa merasakan jamuan bapak lalu orang itu mengatakan boleh boleh kalau begitu itu adalah kemuliaan bagi engkau wahai imam aku aku sungguh ingin sekali kau bisa menikmati hidanganku tetapi jika kau lebih menikmati hidanganmu bersamaku aku akan sangat menerima. Lalu mereka makan kurma dan air itu. Dan kata si tuan rumah yang semula tidak menjamu Imam Syafi'i dengan makanan yang begitu banyak itu. Dia mengatakan ini kurma terlezat sepanjang hidup saya. Ini air tersejuk ternikmat sepanjang hidup saya. Kata Imam Syafi'i, Alhamdulillah. Lalu berjalan Imam Syafi'i bersama beliau Rabi bin Sulaiman. Dan ketika itu Rabi bertanya, kenapa tadi engkau meninggalkan makanan lezat itu, wahai guru? baru yang disediakan untukmu. Kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan dia karena aku sangat bernafsu kepadanya. Aku tinggalkan dia karena sangat bernafsu kepadanya. Loh, jadi kalau kamu ingin banget, kenapa kamu tinggalkan? Kata Imam Syafi'i, karena aku khawatir nafsuku itu. Nafsuku itu ditunggangi oleh syaitan dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat rusak agama dan diriku. Dan ternyata benar Sebenarnya makanan itu adalah diperoleh dari hasil seorang yang berpekerjaan sebagai kahin, sebagai dukun dan tukang ramal. Ibu suami pernah memfatwakan ketika ditanya, kalau kita makan makanan haram, tidak kemudian tahu kalau itu haram, bukankah kita tidak berdosa? Kata Imam Syafi'i, betul insya Allah tidak berdosa. maafkan, dimaafkan oleh Allah, tetapi pengaruhnya tetap akan korosakan dalam tubuhmu pengaruhnya akan tetap merasakan dalam tubuhnya. Kalau dia tumbuh dari barang haram, maka dia kemudian lebih mudah teresonansi oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah katanya. Dan inahnya furqan ini Apa nasihat Imam Syafi'i kepada seorang pemuda Yang dia bertanya Wahai Imam katakan padaku tentang ini Berikan aku nasihat Kalau aku dihadapkan pada dua pilihan Yang menurutku sama-sama baik Sama-sama baik Lalu aku tidak tahu mana yang lebih mendatangkan keridhaan Allah. Mana yang harus kuambil? Pilihan mana yang harus kudapatkan? Ini nasihat berat. Nasihat Imam Syafi'i ini berat sekali. Saya pernah mengamalkannya ketika memilih calon istri. Apa kata Imam Syafi'i kalau kau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama-sama baik dan membuatmu bingung di mana keridhaan Allah, maka pilih yang paling mengisi hawa nafsumu. Pilih yang paling mengisi hawa semua maka ada dua calon istri menurut kita sama-sama baik, sama-sama salihah, sama-sama beragama, tetapi hawa nafsu kita ada pada soal kecantikan, maka pilih yang lebih jelek ini dan saya dimaksud pilih. Berarti tidak sehat. Kalau dua pilihan itu kemudian sama-sama cantiknya, sama-sama salihahnya, lalu kemudian hawa nafsu kita adalah pada soal, oh iya, yang ini lebih kaya, maka pilih yang lebih miskin. Kalau kemudian di dalam keadaan itu sama kayanya, sama cantiknya, sama salehahnya lelah nafsu kita adalah soal nasab keturunannya maka pilih yang jelata bukan yang bersama ini kata Imam Syafi'i kalau kau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membingungkanmu kamu tidak tahu di mana ridha Allah terletak maka pilih yang menyelesaikan hawa nafsu pilih yang berbeda dengan hasrat hatimu yang paling menggebu-gebu di situ kebaikannya di situ furqan in tattaqullaha yaj'al lakum furqan kalau kalian bertakwa kepada Allah Allah hadirkan itu kepekaan hati Set, terasa sekali dihadapkan pada pilihan-pilihan itu ya Allah engkau sedang menguji aku pilihan ini ya Allah aku harus memilih langkahnya kepekaan hati itu mahal harganya inilah inilah furqan yang membuat kita akan mampu menghadapi setan ini yang dia si setan ini lepas dari Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan menggila dia setelah sebulan terburu, dia akan menggoreng kita menjelaskan kita dengan berbagai cara mohon maaf kita kasih sering keliru menyikapi siapa itu setan seolah-olah setan itu yang banyak di kuburan Iya mungkin ada setan di kuburan tapi tidak banyak bro. Kenapa? Tugasnya setan menggoda orang hidup bukan menggoda orang mati. Tapi setan menggoda orang hidup, bukan menggoda orang mati. Maka dia lebih banyak di kumpulan-kumpulan orang, di kumpulan-kumpulan orang, ya, di pasar, di tempat bekerja. Di kita semacam ini. Setan ada. Tapi tidak perlu takut. Karena apa? Setan yang menakutkan itu kalah berbahaya daripada setan yang menyenangkan. Setan yang menakutkan itu kalah berbahaya dibanding setan yang menyenangkan. Kita sana ada namanya iblis iblis siapa iblis jelas dia karena minal jin dia termasuk golongan jin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai setara malaikat karena taatnya kepada Allah lalu dia jatuh ke dalam kesombongan Allah astagbar dia anggap untuk taat kepada Allah dan merasa besar merasa tinggi merasa mulia maka Allah kemudian menghinakannya jadi kalau masih dipakai sendiri bermaksiat, enggan taat, melakukan keburukan, sombong hati, tapi dipakai sendiri itu namanya iblis. Tapi kan kalau sudah ngajak-ngajak, namanya syaitan Jelek ngajak jelek, syaitan Jelek dipakai sendiri iblis. kunci jin, artinya tidak terlihat. Janda yujillu artinya terselubung, tidak tampak. Karena kata jambi juga artinya terselubung di dalam perut ibu, tidak kelihatan. Majnun juga artinya orang yang akalnya nggak kelihatan. Jumlah juga artinya perisai yang kita gunakan untuk menutupi tubuh. jumlah juga artinya kebun yang sangat lebat sehingga kemudian tidak tembus sinar matahari ke bawah. Semua kata yang terbentuk oleh huruf jin dan non dan nun jarana ini jin dia punya makna terselubung tidak tampak maka kalau ada orang bisa beli haji bukan kelebihan itu kekurangan bukan kelebihan itu kekurangan repot kita kalau haji ini udah beda loh bisa begitu kita kemana-mana repot mau ke kamar mandi aja malu iya ada jin lihat dulu gitu. seterusnya Itu makanya dia kekurangan, bukan kelebihan, bukan kekuatan, tetapi kelemahan. Nah, Syaitan ini disebut oleh Allah minal jinnat lamas. Kalau syaitan itu sifat, dia melekat bisa melekat pada setan golongan jin, bisa melekat pada setan golongan manusia. Dan apa langkah-langkahnya? Mari kita kenali supaya kita bisa melawan di kemudian hari. Senjatanya setan. Kalau kita senjatanya Furqan, apa senjatanya setan? Senjata setan lebih banyak satu was-was was-was fawas wasa ilaihi syaitan Allah mengatakan setan itu memberikan was-was kepada Adam dan istrinya. Was-was itu apa? Was-was itu dibisikkan di dalam hati Allah diwaswisu fi suburas di dalam manusia tentang sesuatu yang membuat dia khawatir. Eh Adam, Hawa, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu makan pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu jadi makhluk abadi atau malaikat. Coba kalau kamu pengen jadi makhluk abadi atau malaikat, makan aja. Rugi loh. Kalau nggak jadi makhluk abadi, nggak jadi malaikat, hmm, makan aja. Kalau nggak kamu makan rugi besar. Suara sumpah, sumpah, aku nasihatin kamu loh. Aku tulus loh sama kamu. Was-was. Kita diberi was-was ibu-ibu Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita diberi was-was. Hati-hati, nggak usah pakai jilbab, susah jodohnya. Setan itu was-was namanya. Udah nggak usah alim-alim, nggak usah soleh-soleh, ditangkap nanti dikira teroris. Was-was itu setan namanya. Udah kamu nggak usah alim-alim, susah diterima kerja kalau kayak kamu alim begitu. Was-was itu udah kamu jilbabnya nggak usah gede-gede itu di mana-mana kantor nggak mau mereka yang kayak begitu was-was itu syaitan yang punya was-was ilahi ya ya syaitan syaitan memberi was-was kepada manusia kita terus diberi was-was eh <laughs> jangan sodako ntar lebaran nggak bisa beli baju baru was-was malu nggak bisa beli baju baru pasti diejek sama teman-teman ini baju tahun lalu masih dipakai juga gitu was was was was ilahi ini bentuk pertama dari apa yang kemudian dilakukan oleh syaitan yang kedua setelah was was senjata syaitan adalah taman di dibikin berangan-angan dibikin berangan-angan kita berjauh-jauh supaya kemudian tidak jadi melakukan perbuatan baik ketika itu. Uang baru satu juta pun kok sudah wakaf banyak banyak. Nanti kalau sudah 10 juta kamu wakafin sejuta baru mantap. Nanti aja masih ada waktu diri kita anak-anak masa mau nikah cepet-cepet eh, masih kecil kamu umur baru 20 tahun udah tunggak dulu nanti umur 40 maksiat-maksiat aja belum enak having fun gitu kan seru tuh seru bisa ganti-ganti dulu cici-cici gitu taman nih taman nih taman nih dipanjangkan angan-angannya oleh Allah was-was yang pertama ini yang kedua. Yang ketiga, syaitan punya senjata lagi. Namanya adalah trik tipu daya. Syaitan itu menipu, syaitan itu berdusta. setan bisa mengenai siapa saja. Pada masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah, tekun, saleh, sayangnya gantung. Ahli ibadah terbang wajahnya, saleh sekali. Hanya diisi dengan sujud, diisi dengan rukuk, diisi dengan tasbih, diisi dengan kidung-kidung mesmur, diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah terus menerus di kampung yang sama, di tempat itu, tinggal tiga bersaudara, kakak laki-laki, kakak laki-laki, adik perempuan, tiga bersaudara. Ayah mereka sudah meninggal, ibu mereka sudah meninggal, mereka tidak punya kerabat, mereka hanya makan harta warisan. Sampai satu hari sang kakak mengatakan, dek, kalau kita makan warisan terus habis, kita harus bisnis mulai sekarang, kita harus dagang kalau kita mau lanjutkan hidup. Kata si adik yang kedua, iya kak, tapi gimana ini adik kita perempuan, mau kita titipin siapa? Kalau kita kemudian dagang ke mana mana dagang keluar kota, gimana coba? Kasihan adik kita. Kita punya kerabat di sini? Nah, juga ya, nanti silakan. Tetap siapa ya, ya? Maka siapa yang kemudian memberikan bisikan? Dan bisikan siapa itu kadang-kadang bagus, loh, bagus banget. Kata si siapa? Titipkan saja pada orang yang paling saleh di kampung ini. Dia yang paling bisa dipercaya. Benar kalimatnya. Tapi tujuan akhirnya nanti setan itu batu ada. Masih kakak kepikiran, oh iya ya, itu gagasan idenya dari setan. Oh iya ya, akhirnya kemudian dia jalan. Temui si ahli ibadah rahim itu. Abid-abid tolong ya. Abid itu artinya ahli ibadah bukan ada orangnya. Jangan-jangan namanya Abid. Abid tolong, please Ya Allah, kami meminta bantuan, kami bisa mati kelaparan kalau kami tidak ditolong. Kami ini mau dagang, keluar kota, mau pas-pasan, punya warisan ayah habis kalau kami makan terus. Tolong kami titip adik kami perempuannya kan nggak mungkin kami ajak. Kata saya nggak mungkin. Ih, mau bilang ih saya laki-laki dan perempuan. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa mas, nggak bisa mas. Saya nggak mau dititipin yang begitu beresiko mas. siapa lagi kami harus berharap sudah tidak ada lagi yang bisa kami harapkan untuk menolong kamu satu-satunya lalu setan berbisik bisikannya setan indah sekali kata setan kepada Abid Bid, ya Allah masa jadi hamba Allah setegak itu sama hamba Allah yang lain kamu tuh ahli ibadah masa nolongin begitu aja nggak bisa kamu kan punya loteng di atas menara tinggi itu di tempat udah tempatkan di sana insya Allah aman insya Allah insya Allah aman setan juga bisa bunyi insya Allah tambahan insya Allah dikasih terus ya eh, masa kamu tanggapi ya Allah kalau mereka sampai kalau perang nggak bisa bekerja kasihan baik Oke lah kata si Abi, saya terima karena kalian mendesak terus tapi tolong ditempatkan di hotel tinggi atas sana. Kunci rapat rapat saya hanya akan datang ke sana dua kali sehari untuk ngantar makanan. Si Abi, alhamdulillah kalau kamu akhirnya di atas, taruh di atas. Si Abi tiap pagi dan sore ngantar makanan berat diletakkan lari turun ke sakit takutnya nanti jatuh ke dalam maksiat tiap hari begitu sampai satu hari setan mengatakan Ben jadi orang kok tidak manusiawi Mbok ya ditengok gimana keadaannya kalau sakit nanti dia mati kelaparan di dalam kamu tanggung jawab gimana yang manusiawi dikit tanyain kabarnya gitu akhirnya saya akan satu hari Kenapa? Gimana kabar? setan B cara komunikasi macam apa itu Bahwa ada dari orang itu yang sopan dikit yang lembut itu perempuan bukan laki-laki masa laki gitu gak enak banget kami ngomongnya yang lembut yang besar deh akhirnya hari berikutnya lebih halus Assalamualaikum gimana kabar Alhamdulillah baik turun lagi buat kamu yakin dia benar-benar baik kepada siapa dia tuh bisa saja bohong dia sebenarnya sakit banget udah sekarang itu sebenarnya cuma ternyata dia bilangnya baik-baik aja buat buat buat bohongin kamu, kenangin kamu sebenarnya dia nggak baik loh coba cek ke dalam deh kalau nggak percaya hari berikutnya cek ke dalam Assalamualaikum gimana kabar Alhamdulillah baik kok gitu. ya Allah kamu kurus banget ya iya nggak apa-apa tuh kata si setan baik ngomong macam apa itu baik ngomong kok lari-lari begitu sambil masuk klemasan satu agak saling memandang baik sopan, yang santun, punya akhlak. Namanya ahli ibadah kok nggak berakhlak begitu ngomong sama cewek nggak ngerti adab. Hari berikutnya ngomongnya makin akrab, makin akrab. Hari berikutnya ada tikus lewat dan menjerit si gadis memeluk si abu. Hari berikutnya terjadilah apa yang kemudian ditakdirkan Allah mereka berzina. Habis itu si Abid dihantui ketakutan dan di setan kemudian mengatakan, <laughs> "Baik, ya tidak Allah nggak ngira ya, alim-alim ternyata becek juga." gimana ya sekarang gimana ya sekarang apa sih setan sekarang takwif bentuknya ini sekarang kita bahas bentuk lain takwif kata setan kalau kamu kalau ketahuan bayangin bayangin coba apa yang dilakukan orang sekampung wah dibakar kamu waktu itu rame-rame dilacak kamu ini ngeri pokoknya ini dia kemudian kamu dia hampir hebat kena hampir celaka kamu iya gimana sekarang akhirnya hari berikutnya semakin waswas semakin waswas, maka si Abin tim bisikin lagi sama sifat bin sebenarnya gampang loh kamu itu orang kepercayaan ibadah nggak mungkin ada orang yang nuduh kamu bohong bunuh aja selesai kamu kuburin kakaknya pulang kamu bilang mohon maaf dia sakit lalu meninggal beres urusin tak urusin terus akhirnya si abin satu hari betul-betul membunuh gadis itu dan kemudian menguburkannya dan si kakakku mau ambil adik Berit kata si abin nangis hari kalian meninggal maafkan aku tidak amanah tidak bisa menjaga tanggung jawab dia sakit lalu meninggal Oh ya Allah, inna di mana makamnya? Di situ di belakang. Dizerain udah selesai pulang percaya. Namanya juga sama Abu bisa percaya. Tapi pada malam harinya setan datang ngapain? Ngasih mimpi. Jadi kadang-kadang mimpi yang benar bukan cuma dari Allah, dari setan juga bisa. Mimpi itu di situ si setan mengatakan di dalam mimpinya kepada si kakak, ambil tolong tuh adik kamu tuh dihamilin terus dibunuh loh. Semalam mimpi gak percaya. Dua malam bermimpi ragu-ragu. Tiga kali berturut-turut mimpi penasaran. Sama si adik kemudian mereka bawa orang-orang kampung gali kuburan dari situ dan benar dari situ ditemukan dalam keadaan dia mengandung mayatnya adalah mayat hamil. Diaraklah si api rame-rame luar biasa sampai kemudian dia dipancang di kayu salib siap dibakar hidup-hidup setan datang lagi bin ya Allah kasihan banget kamu ya nasibnya Gak tega aku niatnya Kali ini kayaknya yang bisa menolong aku. kamu cuma aku. Mau nggak aku tolong? Ya, tolong aku, tolong aku apa si Adit. Gampang, Adit Aku tolong deh. Coba kamu ucapkan aku kufur kepada Allah. Ucapkan itu aja. Aku pasti tolong kamu. Benar? Iya, aku kufur kepada Allah takut tapi dinyalakan dan kata setan iya Allah bin aku aja takut loh sama Allah kamu kok nggak takut sih goodbye sampai jumpa di neraka kamu di bawah kakiku aku sayang kamu setan masih tragis luar biasa oke itu tipu daya, tipu daya. Bergulung-gulung setan itu menipu daya dengan cara semacam itu. Tapi tenang, bagi orang bertakwa, inna kaidah syaitan, kana da'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Seperti sebenarnya taswif taswif itu dibikin nanti aja nanti eh, sholatnya nanti aja pertandingannya masih bagus tuh di TV sholatnya nanti aja sinetronnya seru loh udah hajinya nanti kalau udah tua masa muda-muda udah haji masa muda-muda udah dipanggil Pak Haji tua banget kayak om taswif taswif taswif ditunda ditunda ditunda sedekahnya nanti aja kalau udah ngumpul eh masalah sedikit aja deh sudah koin sombong banget kan? uang baru dikit udah sudah kok Tasbih tasbih tasbih cara syaitan yang selanjutnya penyesatan disesatkan kita itu dengan kebulatan segala hal remang-remang syubhat di mana-mana dan selanjutnya tasjid dihias-hias kita perbuatan yang buruk ditampakkan dari lain. itu segala segi dipakai zina namanya zina tapi disebut sebagai bercinta itu tasdih namanya dihias yes oleh setan supaya kemudian tampak bagus riba sebenarnya tapi kasih nama bunga loh bunga wangi harum indah tasjid perbuatan yang buruk jelek nista dihias-hias supaya indah oleh setan. Yang selanjutnya ada labsul haq bil batil, dicampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Kayaknya sih pengajian, iya sih pengajian, cuma ada unsur-unsur fu fu fu. Ada kliniknya, ada ini itu bisa ngeraba sakit apa, nggak usah diobati gitu, dicampur aduk kayaknya pengajian tapi sebelum pengajian ada dapur kumpulnya apa dan itu ada di pantura saya baru ngerti astagfirullahaladzim kok bisa bisanya gitu ya jam 7 sampai jam 9 masih pengajian uh, jam 10 sampai jam 12 itu masih acara hiburan santai jam 12 ke atas hiburan yang hiburan begitu tetap sholat di batin nah kalau sudah kalau sudah itu semua nggak mempan biasanya pada kalangan ulama salihin aulia siddiqin ambil maka kemudian setan menempuh jalan terakhir itu namanya ada wahyu dimusuhi habis-habisan contoh yang kemarin kita ceritakan adalah Nabi Ayub alaihissalam diberi sakit, dikasih bencana atau sisi awal juga, tapi syaitan meminta kepada Allah khusus kasih bencana, dihilangin ini itu masukin penjara, macam-macam. ada namanya. Ngeri setan ini. Inna syaitan lakum aduh. Fattakhiduhu aduh. Dan ya, ibu ibu dan kata Allah, bapak-bapak yang tersayang, kita akan menghadapinya 11 bulan ke depan. Selepas Ramadan lagi, ketika kita sudah tidak lagi menikmati harumnya, indahnya, wanginya, suasana surgawi yang dikarenakan Allah selama Ramadan. Maka alangkah betul takwa bukan kita furqan di hati kita kita perlukan agar kita mengatakan kepada setan keluar wahai setan engkau musuhku musuhku selama demikian karena waktunya memang sudah habis saya kembalikan kepada Pak Jamal mohon maaf atas segala kurang berkenan dan ini kesempatan mungkin secara masal begini saya berjumpa dengan Bapak Ibu untuk kesempatan Ramadan ini karena hari Rabu kami pamit kembali ke Jogja mohon maaf tidak bisa menemani sampai Idul Fitri kita mudah-mudahan bisa saling dari jauh selalu mendoakan senantiasa selama kami hadir sowan kepada Bapak Ibu semua banyak yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas setiap pemuliaan yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya Wallahul warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ustadz Salim Afillah yang telah memberikan uh, tausiahnya nasihat pada kita semua dengan tema takwa sebagai senjata kita. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin insya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Barangkali kami dapat berikan kesempatan untuk bertanya dengan masalah yang sudah uh, uh, tema yang disampaikan atau uh, masalah lainnya dapat disampaikan juga untuk ditanya kepada ustadz Kami persilakan dari Bapak-bapak silakan. Ada yang ingin bertanya? Mike. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan saya singkat saja, Ustaz. Ustaz mengatakan bahwa di dalam mimpi itu bisa dari dua, satu dari setan, satu dari Allah. Lalu membedakannya mana? Apa yang dari kita mimpi, oh ini dari Allah, ini dari dari setan. Apakah ada tes-tes dalam otak kita atau dalam jiwa kita yang bisa menyaring gitu, oh ini yang benar, ini yang salah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. mimpi Al-Ahlam, para ulama membaginya menjadi beberapa hal. Yang pertama al Ahlam, mimpi yang kemudian hanyalah karena buah dari apa yang kita jalani di dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin angan-angan yang terpendam atau mungkin apa yang terjadi dan menjadi memori itu bisa muncul dalam mimpi kita itu namanya adalah ahlam. Yang kedua disebut sebagai ru'yah sadiqah. Mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya bisa mendapat mimpi yang benar dari Allah? Syarat dan ketentuan berlaku. Adab-adab tidur dipenuhi. Kita kemudian berzikir maksur sebelum tidur, membaca ayat-ayat Allah yang ringkas yaitu surah al falq dan surah An-Nas Membaca ayat kursi Memberi adab-adab tidur Tidur dalam keadaan suci, berhubu Insya Allah Kita bisa mendapatkan yang disebut sebagai ru'yah Sariqah Mimpi yang benar Yang ketiga adalah Ru'yah kalibah Mimpi yang salah Mimpi yang dusta, mimpi yang rusak Itu dari setan Mimpi dari setan banyak berupa yang buruk-buruk untuk membangun was-was kita. Biasanya begitu. Apa adab kita kalau kita kena mimpi buruk? Bangun, istighfar, kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari setan, lalu meludah ke kiri tiga kali. Nah ini <laughs> kita sudah tidak ada budaya keraton. Dulu kalau budaya keraton di samping tempat tidur ada kecohan tempat kita kecoh untuk apa namanya membuang ludah setiap bangun tidur. Tapi ini bisa kita ikhtiarkan caranya mungkin dengan uh, ke itu setelah kemudian melangkah bangun sejenak. Meludah ke kiri tiga kali. Ini adab yang diajarkan Rasulullah dan adab yang selanjutnya adalah kalau mimpi buruk dan tidak ingin terjadi jangan cerita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjamin sebuah mimpi buruk tidak akan terjadi menjadi kenyataan selama tidak dicerita-ceritakan. Kalau dicerita-ceritakan, Allah tidak lagi menjamin. Jadi eh, sebuah mimpi buruk dalam jaminan Allah tidak akan terjadi selama tidak dicerita-ceritakan. Jadi ini Pak tentang mimpi. Apa itu ru'yah sanika, ru'yah kadirah, dan al-ghazu ahlam. Bisa saja kita mimpi tadi uh, karena angan-angan ataupun karena kejadian sehari-hari itu adalah alam bisa kita rupiah sadukan mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam melangkah di waktu-waktu berikutnya atau bisa kita mendapat rupiah kadribah eh, satu pandangan yang tidak benar dari setan yang membuat kita was-was yang membuat kita merasa eh, uh, ada lagi? Oh ya. Pak yang depan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara manusia dan setan. Eh. Jadi memang ya, kita berat melawan setan karena setan itu kesehatan itu nah, melihat kita, tapi kita tidak melihat setan ah. Masih. Baik Pak, <clears throat> Allah mengatakan tentang setan dari golongan jin bahwa mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Tetapi kita hanya tidak bisa melihat wujud makhluknya. Ketika kita punya furqan karena takwa di hati kita. Ketika kita punya kemudian sensitivitas hati untuk membedakan yang hak dengan yang batil tadi. Ketika kita punya sensitivitas hati untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang halal dari yang haram, maka semua tipu daya itu tampak nyata. Semua akal-akalan setan untuk menjerumuskan kita itu tampak konyol. Semua yang dilakukan setan untuk menjebak kita itu terpampang di hadapan kita. Nabi Adam dan Hawa sendiri di kalangan sama setan. Betul. Allah mengatakan inna kaida syaitan karena iba. Tipu daya setan itu lemah. Tapi lemahnya tipu daya setan itu disertai dengan pengalaman yang panjang. Panjangnya pengalaman itu dari sejak kapan? Dari sejak zaman Adam sampai zaman kita. Pengalaman sudah setumpuk. Tapi kita bisa mengalahkan setan dengan selain iman dan takwa sebelum kejadian kalau sudah kejadian kita kemudian dikalahkan setan terjerumus tergoda cara membuat setan kecewa marah sakit hati gondok kesel adalah dengan mengingat Allah dan segera berpikir yang kepada agama Allah. akan berhasil menjerumuskan mereka, tapi Allah mengampuni mereka karena mereka mohon ampun kepada Allah. Syaitan mungkin menjerumuskan kita satu saat jatuh karena perbuatan buruk, tetapi kalau kita ingat kepada Allah, lalu kita kemudian beristighfar kepadanya, ya sudah susah-susah tak jerumusin, diampuni ternyata. Ya sudah susah-susah tak jerumusin, ternyata kemudian sekarang mendapatkan Amin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu khawatir, jangan takut kepada siapa. Ini yang kemudian harus kita yakini bersama. Waktu melanggar dan kuturumin, kalau ada iman di hati kita, ada takwa, ada furqan, bergerak jelas jalan syaitan itu. InsyaAllah. Terima kasih.